Ahibati rahimakumullah keadaan orang-orang yang membawa baju Islam tapi menghancurkan Islam ini lebih berbahaya lebih berbahaya daripada orang-orang yang terang-terangan anti-Islam dan tidak beragama Islam lihat ketika muncul berbagai istiza terhadap Nabi dulu maupun sekarang di Indonesia maupun di luar negeri istiza terhadap agama Islam serempak muslimin menentang ya kan ya, menentang dengan penentangan yang keras ketika itu muncul dari orang-orang kafir yang benar-benar kafir dengan KTP kafir tapi ketika hal seperti itu muncul dari seorang yang beridentitas muslim dengan KTP Islam apalagi sebagai tokoh suatu organisasi maka keadaannya menjadi lain banyak orang yang terpengaruh, banyak orang yang mencarikan uzur, ada pula yang membela, ya. Paling tidaknya juga menjadi uh, kontra antara satu dengan yang lain. Ini menjadi sangat berbahaya bagi muslimin ketika kebatilan-kebatilan seperti ini diusung oleh orang-orang yang membawa baju Islam. Tak lain dengan apa yang terjadi di zaman Rasulullah dari apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Lihat bagaimana peran orang-orang munafik dalam mengguncang kestabilan kaum muslimin di tengah muslimin. Nabi SAW menghadapi kufar Quraisy dengan mudah. Ya, perang-perang fisik baik di Badar, Uhud dan lain-lain. Jelas keyakinan masing-masing tinggal mau apa, masuk Islam atau tidak. Oh masuk Islam begini berbagai beberapa pilihan. Kalau tidak mau ya sudah. Berarti ya akan terjadi peperangan. Begitu pula di berbagai peperangan antara muslimin dengan kufar asliyin yang nyata. Tapi giliran di tengah-tengah komunitas muslimin ada orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang yang menyertainya maka keadaan mereka ini betul-betul menjadi duri dalam daging yang sangat menyakitkan. Lagi-lagi ada saja yang mereka lakukan ya pengkhianatan ketika perang Khandaq musuh-musuh Islam dari kabilah-kabilah Quraisy dan yang lain yang berkoalisi untuk apa? menyerang muslimin di Madinah. Ternyata orang-orang munafik berusaha melakukan hal-hal yang mengguncang tubuh muslimin di dalam komunitas muslimin. Orang-orang Yahudi yang berteman dengan orang-orang munafik juga Kejadian yang lain yang sangat menyakitkan Rasulullah SAW adalah tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu anha wanita suci yang Allah azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran kesuciannya bahwa Aisyah berzina. Dari mana munculnya? Orang-orang munafik. Munculnya dari orang-orang munafik yang membuat kuncang keluarga Nabi, para istri Nabi, para sahabat Nabi. Suatu hal yang sangat menyedihkan muslimin. Mau dihadapi dengan kekerasan susah. Mereka bukan muslimin. Ya. Jangan sampai orang mengatakan kata Rasulullah la yaqul ahadun anna Muhammadan qatala ashabah. Jangan sampai ada orang nanti mengatakan bahwa Muhammad membunuh teman-temannya sendiri. Nah, jadi serba sulit. Dikerasi tidak mungkin, tapi tidak dikerasi dengan hukum mati seperti itu ternyata membuat kegoncangan yang luar biasa di tubuh muslimin. Pada waktu perang Uhud, kaum muslimin pergi berperang dengan jumlah yang jauh lebih sedikit dari jumlah musuh-musuhnya, sepertiganya kurang lebih. Ternyata masih dikembosi oleh orang-orang munafik sampai jumlah yang ada dari seribu orang menjadi tujuh ratusan, tiga ratus orang ke bawah dari pengaruh seorang munafik Abdullah bin uh, apa Ubay bin Salul. Perang-perang yang lain juga ada saja. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, <clears throat> ya, begitu banyak Allah menceritakan tentang orang-orang munafik. Ketika diceritakan tentang kafir, kemudian munafik, seperti di awal surat Al-Baqarah, lebih banyak ayat-ayat tentang munafik. Bahkan ada surat khusus, namanya surat Al-Munafikun, mengupas tentang mereka, orang-orang munafik. Sekian banyak ayat pula disebutkan dalam surat At-Taubah, al azhar tentang orang-orang munafik. Rupanya punya sejarah ini orang-orang munafik ini di zaman Rasul seperti itu. Kalau di zaman Nabi ada orang-orang munafik yang berperan begitu besar dalam mengacau kaum muslimin apalagi zaman sekarang. Munafiknya banyak mana dulu sama sekarang? Hah? Jelas jawabannya banyak sekarang munafiknya. Terus bagaimana upaya mereka dalam mengacaukan muslimin? Ya, tidak Jauh beda dengan apa yang dulu mereka lakukan. Sama saja selalu membuat keresahan di tengah muslimin dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam ide dan gagasan-gagasan yang naudzubillah membahayakan bagi agama dan keamanan. Sama dulu bagi agama dan keamanan juga mengancam muslimin. Sekarang juga sama. Berbahaya bagi agama dan keamanan yang mengancam muslimin. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi seorang muslim yang ingin benar-benar taat kepada Allah Azza wa hendaknya mewaspadai orang-orang yang punya ciri-ciri kemunafikan itu. Dan mereka tidak akan bicara kosong dari ayat-ayat. Mereka akan saja mengutip ayat. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan Inna akhaf ma akhafu ala ummati munafikun alimul lisan. Yang paling kutakutkan terhadap umatku adalah munafik yang alimul lisan. Munafik yang alimul lisan, pandai bicara. Dan ini salah satu yang akan menghancurkan agama sebagaimana kata Umar radhiyallahu anhu. Yahdimuddin salasah. Yang akan menghancurkan agama itu tiga orang. Ya. Di antaranya jidalul munafik bil Quran. Perdebatan seorang munafik yang menggunakan ayat-ayat Quran. Semacam ulil absar yang sudah sebegitu anti dengan Islam <clears throat> ya, mengatakan tidak ada hukum Tuhan dan lain-lain, tapi ada saja ketika bicara mengutip ayat. kamu itu sudah begitu terhadap hukum Allah. Kok masih mengutip ayat? Untuk apa? Tidak lain untuk apa? melariskan dagangannya. Kalau dia bicara tanpa ayat sama sekali, <clears throat> ya mungkin kurang diminati. Tapi dia coba memoles dengan kutipan-kutipan sebagian ayat. Ahibati rahimakumullah. <clears throat> Jadi uh, kondisi keadaan dan keadaan orang-orang yang seperti itu sangat berbahaya bagi muslimin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan <clears throat> seperti yang tadi saya sebutkan bahwa <clears throat> keadaan orang-orang yang seperti ini yang jelas menentang Islam dan anti Islam tapi menampakkan secara lahir nama Islam <clears throat> ini sangat nampak ciri-ciri kemunafikan pada mereka ya Seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla akan tunduk patuh kepada Islam. <clears throat> Tapi seorang yang di dalamnya ada sifat-sifat kemunafikan mau tidak mau akan nampak pada akhirnya. Mau tidak mau akan nampak. Dan salah satu ciri yang sangat menonjol dari orang-orang munafik adalah apa? Mencela Islam. Nabi Muhammad atau ajaran Nabi Muhammad jadi di antara ciri yang sangat menonjol dari sifat kemunafikan adalah meremehkan Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah, merendahkan beliau dan ini sangat nampak pada orang-orang liberal walaupun dia tidak nyebut langsung ke nama Rasulullah tapi selalu ajarannya dihina, dicela, ya. Agamanya hina, dihina dan dicela. Dibuat dibuat olok-olokan oleh orang-orang tersebut. Ikhwan Fitri rahimakumullah. Oleh karenanya seorang muslim harus pandai menilai, jangan matanya tertutup oleh kefanatikan sehingga membuat buta yang benar tidak terlihat benar, yang salah tidak terlihat salah. Karena tertutupi oleh kefanatikan. Nah, ini berbahaya. Ikhwan fillah rahimakumullah, sesungguhnya seperti kata orang Arab, al hakwa ablaj